Mobil khusus guru saya tercinta. Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Sahil Hafizahullah Ta'ala Wara'ah ومكر الله بطول حياته ونفعنا بعلومه في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين Begitu juga kepada para habaib yang lainnya yang hadir bersama kita di tempat ini. Ada Habib Ahmad bin Sahil, ada Habib Anwi bin Zain al-Aikrus. Begitu juga ada Habib Syakir. Dan juga ada kiai-kiai kita, guru-guru kita yang kita cintai. Di sini ada Kiai Haji Syafi'i Mustawa dan juga kiai-kiai yang lainnya ada Ustaz Rahman Jailani. Dan semua yang tidak disebutkan satu persatu nama-nama beliau tapi sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah kita kepada segenap guru-guru kita yang selalu kita doakan semoga semuanya senantiasa mendapat limpahan rahmat dan barakah dari Allah. Dan secara istimewa dalam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap pengurus, guru, pembimbing, pembina maupun jamaah dari Majelis Taklim Muawanatul Khairiyah. Teristimewanya untuk orang tua kita, Al-Mukhtar Al muqarram Bapak Haji Hamdani yang telah menjadi wasilah bagi kita semua sehingga kita kumpul di tempat ini. Semoga beliau beserta segenap jamaah Muawanatul Khairiyah Begitu juga para guru yang rutin mengajar di dalamnya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah. Diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah, dimudahkan segala urusannya, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa dalam penghormatan ini kita sampaikan juga kepada segenap aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya, Bapak Camat ataupun yang mewakilinya, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, dan seluruh tokoh masyarakat, termasuk tidak terkecuali yang kita hormati dan kita cintai, yaitu Bapak Kapolres kita, Kapolsek dari Kecamatan Kebon Jeruk, yaitu Bapak Haji Suradi, yang saya sudah tidak asing lagi, saya kalau keliling di kecamatan jeruk, Alhamdulillah beliau ini selalu mengikuti acara pelajaran dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan beliau ini dijadikan oleh Allah sebagai seorang polisi yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dimudahkan dalam melaksanakan tugasnya dan bisa bermanfaat bagi agama, bangsa dan negaranya. Amin ya Rabbal alamin. Nah, pada kesempatan malam hari ini juga tidak lupa kita sampaikan salam kehormatan kita kepada guru besar kita yang baru saja menyampaikan tausiahnya. Yang baru saja meninggalkan tempat dan saya sempat bertemu dengan beliau. Dan beliau juga guru saya yang saya cintai. Yaitu Asyidul Mahbub al Hadid Ali bin Abdurrahman As-Saddaq Habibahullah Ta'ala wa Ra'ala. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita dan bisa menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah sehingga tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibadah perlu kita ingatkan untuk yang kesekian kali bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam merupakan agama yang hak. Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim faqala ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau Al musyrikun. Sadaqallahul azim. Tegas Allah nyatakan هو الذي أرسل رسوله بالهدى dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya yaitu Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus Rasulnya bil huda dalam petunjuk wadinil hak dan dengan agama yang hak untuk apa liyudhirahu ala diri kullih Kalau Allah menaruhkan agama yang hak ini di atas semua agama, walau musyrik pun, walaupun orang-orang musyrik benci tidak suka saudara. Alhamdulillah, agama Islam adalah agama yang hak. Bukan hanya sekedar hak, tapi agama Islam yang hak ini juga merupakan agama yang sempurna. Tidak ada sedikit pun kekurangan sudah. Allah nyatakan dalam firman dari ayat yang lain, "Faqala ta'ala li nabiyyiki sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Hari ini wahai Rasul, hari ini wahai Nabi, hari ini wahai Muhammad, telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Alhamdulillah. Berarti agama Islam adalah agama yang hak, betul. Sekalipun agama yang sempurna, betul. Bersyukur tidak di dalam Islam. Alhamdulillah. Nah, sudah. Kalau kita ingin melihat kesempurnaan Islam ini, di antaranya tidak ada satupun perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kecuali perbuatan tersebut sangat-sangat merugikan manusia. Tidak ada perbuatan yang menguntungkan manusia, yang mendatangkan kebahagiaan bagi manusia. Diharamkan oleh Allah. Tidak ada, tidak ada. Semua yang diharamkan pasti madarat untuk umat manusia. Makanya kalau kita belajar ilmu usul fikih, kita diperkenalkan dengan al-masalihul mu'atabah, maslahat-maslahat yang sangat diperhatikan oleh agama saudara. Antara lain pertama, yang sangat diperhatikan oleh Allah dan Rasulnya, yang sangat dijaga oleh ajaran Islam ini adalah hifdzuddin, menjaga agama Artinya apa? Kalau agama itu dijaga oleh Islam, berarti setiap perbuatan, setiap pemikiran, setiap pemahaman yang bisa merusak agama seseorang muslim, maka pasti akan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa saja yang bisa merusak agama pasti diharamkan, saudara. Masuk kunan haram. Kenapa? Bisa merusak agama saudara. Ilmu sihir haram. Kenapa? Bisa merusak agama saudara. Udah sampai di situ, aliran anda sesat haram. Karena bisa merusak agama saudara berbuat adam haram karena bisa merusak agama saudara. Jadi Islam ini Hizbuddin sangat menjaga agama. Nah, apa saja yang merusak agama pasti diharamkan. Allah. Indah tidak Islam? Indah tidak Islam? Jadi kenapa perdukunan diharamkan untuk menjaga agama? Kenapa pemurtadan diharamkan untuk menjaga agama. Kenapa aliran sesat diharamkan? Untuk menjaga agama. Kira-kira jelas tidak? Paham semuanya? Bu? Bu? Udah jam 12 malam nggak dicariin lagi ya bu? Udah izin insya Allah bu ya? Ini ya awas nggak izin lakinya bu. Kalau nggak izin laki dosa nggak berkah lakinya bu. Masya Allah, mudah-mudahan suaminya ngizinin semua. Amin. Yang kedua, saudara. Yang kedua di antaranya juga, saudara, adalah itu Menjaga harta. Apa saja perbuatan yang bisa merusak harta seorang muslim, pasti akan diharamkan oleh Allah. Kenapa mencuri haram? Bisa merusak harta. Kenapa korupsi haram? bisa merusak harta. Kenapa merampok haram? Bisa merusak harta. Kenapa judi haram? Bisa merusak harta. Kenapa riba haram? Bisa merusak keberkahan harta, saudara. Jadi dalam rangka untuk menjaga keselamatan harta manusia, keberkahan harta seorang muslim, apa saja yang bisa merusak keselamatan harta dan menghilangkan keberkahannya diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Subhanallah berarti pengharaman itu semua untuk kebaikan manusia juga. Betul? Betul? Jadi agama Islam ini indah, saudara. Yang berikutnya lagi yang ketiga, hidup nafas. Menjaga jiwa, Artinya apa saja yang bisa membahayakan jiwa manusia pasti diharamkan dalam Islam saudara. Apa saja? Kenapa menganiaya? Haram. Menganiaya itu bisa mengganggu keselamatan jiwa. Apalagi membunuh. Haram. Karena membunuh itu bisa merusak jiwa orang lain, saudara dakwakan apa saja melestarkan kepada penganiayaan dan pembunuhan. Kenapa? Karena Islam sangat-sangat menjaga keselamatan jiwa manusia. Alhamdulillah. Yang keempat, saudara, itu nasir. Menjaga keturunan. Maksudnya menjaga keturunan itu gimana? Bagaimana supaya anak-anak manusia lahir dengan nasab yang jelas ada bapaknya, ada ibunya, supaya tidak membawa beban dalam kehidupannya, saudara. Dan apa saja yang bisa merusak kemuliaan nafas, harus. Itulah sebabnya kenapa tidak harus. Karena cukup tidak, tidak sudah harus. Karena semua itu bisa merusak kemuliaan nafas seseorang, saudara. Luar biasa Islam ini, saudara. Kemuliaan nasab seseorang itu bukan main dijaga betul. Eh, bahkan perkenaan dengan kemuliaan nasab ditambahkan lagi dalam hikmul eh, Menjaga kehormatan manusia. Apa saja yang bisa merusak kehormatan diharamkan dalam Islam. Kenapa mencaci maki itu haram? Kenapa menghina itu haram? Kenapa mencibah itu haram? Kenapa? Karena semua itu bisa merendahkan kehormatan, harkat, dan martabat manusia. Subhanallah, Islam indah tidak? Indah tidak? Yang kelima, saudara. Hibdul akal. Menjaga akal. Akal ini pemberian Allah yang luar biasa. Dengan akal ini, kita menjadi berbeda dengan binatang, saudara. Dengan akal ini, kalau digunakan dalam baik dan benar, sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, kita bisa berkedudukan jauh lebih mulia dari para malaikat saudara. Subhanallah. Ini yang namanya akal almin atau kubra Allah. Karunia besar yang Allah berikan kepada manusia. Maka itu saudara, Allah dan Rasulnya di dalam ajaran Islam yang disampaikan kepada kita sangat sangat menjaga keselamatan akal saudara. Apa saja yang bisa merusak akal pasti diharamkan oleh Allah saudara. Makanya kenapa minuman keras haram? Karena merusak akal. Kenapa narkoba haram? Karena merusak akal. Kenapa ganja haram? Karena merusak akal saudara apa saja yang bisa menghilangkan kesadaran kita, merusak akal kita, haram. Makanya pantas Nabi mengatakan kullu muskirin khamrin wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap khamr itu adalah haram. Itu kalau disebut kullu muskirin khamrun setiap yang memabukan itu homer apapun jenis dan bentuknya, sudah Tidak peduli mau dibuat dari benda apapun, apakah dibuat dari buah-buahan atau sayur-sayuran atau dibuat dari bahan kimia, saudara. Kalau sudah memabukkan, maka itu disebut khamar. Enggak peduli bentuknya, apakah bentuknya tablet, apakah bentuknya pil, apakah bentuknya serbuk, apakah bentuknya cairan, apakah bentuknya gas, tidak peduli yang bentuk saudara. Kalau dia memampukan menghilangkan akal, maka dia homor dan berarti dia haram, saudara. Dan tidak peduli tentang cara pakai, apakah makainya ditelan, apakah dikunyah, apakah disuntikkan, apakah diminum, apakah dihisap, Tidak peduli dengan cara pemakaiannya, saudara dan tidak peduli soal bisnis banyak. Nabi mengatakan dengan tegas, maaf kalau tak peduli haramun. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya hukumnya adalah haram. Luar biasa. Dan tidak peduli namanya. Apakah namanya whisky? Bir? Konek? Vodka? Rum? Magadon? Weta? Anjing? Enggak peduli namanya saudara. Enggak peduli kalau dia sudah memabukan menghilangkan akal, maka dia hukumnya adalah ganja narkoba, perjuangan yang menghilangkan akal hukumnya haram, saudara. Kenapa semua itu diharamkan? Karena Islam sangat menghormati akal manusia, sangat menghargai akal manusia. Karena Islam sangat memuliakan akal manusia. Karena itu kemuliaan akal harus dijaga, tidak boleh dirusak mati Allah, saudara. Alhamdulillah. Makanya dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 total mutlak final Allah mengharamkan khamar saudara.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 Ini ayat bukan sekedar mengharamkan khamar, tapi menegaskan bahwa khamar itu betul-betul haram. Dari mana kita tahu itu, saudara? Dalam ilmu usul fikih diuraikan bagaimana suatu ayat itu bisa menjadi dalil pengharaman yang disebut dengan istilah wajhul istidlal. Bagaimana ayat itu jadi argumentasi, saudara? Ya ahlan sahih. Habib Ahmad, Al-Attab, Muhammad bin Tahir. Tafadhal, silakan. Sallu ala nabi habib-habib muda kita mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah ahlan sahlan ya Allah ahlan sahlan ya marhaban juga ada habib nabi, al jadri ahlan sahlan ya marhaban barakallahu fikum Sallu ala Nabi lanjut betul Mari kita kupas ayat tadi, saudara. Dalam dua ayat di surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 tadi Allah menegaskan, hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr wal maisir dan judi wal ansaf wal aslam, ansaf dan aslam ini perbuatan yang mengandung kemusyrikan. Yang satu, saudara, saudara yaitu membuat sesaji atau persembahan untuk berhala. Yang satu lagi mengundi nasib dengan anak panah saudara. Ada yang menarik. Allah nyatakan khomer, maizir, disejajarkan dengan ansok dan azlam saudara. Ansok dan azlam itu perbuatan muslim. Udah itu yang menariknya Allah sebut khomer dulu. Bukan kemusyrikan dulu, sudah, Ini untuk menunjukkan betapa kawannya kotor luar biasa kerasnya, sudah. Khamar, judi disejajarkan dengan ansor dan akhlak sama-sama disebut rejisun, sudah. Saya bertanya sama yang hadir. Panitia tidak usah bingung soal sifat angin. Walaupun dipasang 100 sifat angin, saya tetap berkeringat. Karena ini keringat dakwah, keringat sehat. Insya Allah. Jadi nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Baik, saya mau tanya sama yang hadir semua. Kalau ada satu perbuatan disejajarkan oleh Allah dengan perbuatan syirik, itu perbuatan baik atau buruk? Jawab yang keempat, baik atau buruk? Kalau itu perbuatan tersebut halal atau haram? itulah amar saudara. Allah tidak ada. Jangan dan asbab. Bahkan Allah sebut lebih dulu saudara. Yang kedua, setelah Allah sebutkan khamar, judi, asbab dan asbab, Allah sebut itu semua register, kotor, najis. Saya mau tanya, kalau ada suatu perbuatan disebut oleh Allah kotor itu perbuatan, Najis itu perbuatan, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk, halal atau haram. Itulah khamar saudara. Yang ketiga, Allah nyatakan min amal syaitan. Itu khamar saudara. Risul kotor najis min amal syaitan daripada perbuatan setan. Saya tanya sama yang hadir. Kalau ada perbuatan disebut oleh Allah termasuk dari daripada perbuatan setan, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk. Kalau harus, itulah kamar Tidak Tidak ada tiga wujud istilah. Yang keempat, saudara, Allah nyatakan pada tadi jauhi itu semua. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya kalau ada perbuatan. Allah katakan jauh ya, Jauh. Berarti perbuatan tersebut tuh oh, yang disuruh jauhin. Baik atau buruk? Baik atau buruk? Haram. Haram. Sudah empat sudah. Ini baru satu banyak ayatnya sudah. Sudah empat penegasan haram Muhammad. Yang kedua, saudara, kenapa diperintahkan untuk jauhkan itu khamr dan judi, saudara? La'allakum tuflihun. Supaya kamu sekalian agar supaya kamu sekalian beruntung. Bahagia. Berarti kalau ninggalin khamr. Kita beruntung, saudara. Ninggalin khamr. Kita bahagia, saudara. Pertanyaan saya, berarti kalau khamr kita konsumsi, beruntung tidak? Beruntung tidak? Tidak, tidak ada. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau ada satu perbuatan, ada yang justru mengantarkan kepada kita kepada kerugian, tidak beruntung di dunia maupun di akhirat, perbuatan tersebut sudah baik atau buruk? Itu apa Jadi dalam ayat 90 Allah kasih lima wujud istidlal di tahrimil haram sudah. Luar biasa. Kita berpindah ke ayat yang berikutnya, saudara. Allah katakan innama yuridu syaitan ayyuqi abainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan hanya menginginkan untuk apa? Untuk menciptakan, untuk untuk mendorong agar terjadi al-adawah wal baghdha. Permusuhan dan kebencian fil khamri wal maisir lantaran khamar dan judi saudara. Artinya ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa khamar dan judi itu sumber permusuhan. Sumber adalah penyebab permusuhan. Sekarang saya mau tanya sama yang hadir. Kalau satu perbuatan Allah sudah nyatakan itu sudah permusuhan, itu penyebab permusuhan. Berarti perbuatan tersebut baik atau buruk. Itulah pamer saudara. Sudah enggak itu saudara. Sekarang yang ketujuh, wabah kedua. Dan kebencian. Ya. Allah kasih tahu, itu Allah mencuci itu sumber kebencian, itu penyebab kebencian di tengah kehidupan manusia. Sekarang nah, mau tanya, jawab lagi yang keempat. Kalau ada perbuatan, Allah menyatakan bahwa perbuatan tersebut sumber kebencian, penyebab kebencian, penyebab kebencian. Perbuatan tersebut sudah apa yang Itulah khabar. Sudah tujuh kali, saudara. Butuh istidak. Yang ke delapan saudara, Allah kasih tahu lagi. Wa bukan anzikrillah. Dan ya, setan mencari kamu lantaran horror dan suci daripada zikrullah, daripada mengingat Allah. Allah kasih tahu itu, tuh kamar itu, sama judi, bikin kita lupa kepada Allah, tahu kepada Allah, saya percaya sekali lagi saudara, kalau ada perbuatan, Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, itu perbuatan membuat kamu jauh dari Allah, kamu lupa kepada Allah, tidak ingat Allah. Berarti perbuatan tersebut baik atau buruk. Itulah khamr saudara. Yang berikutnya Allah tambahkan lagi waan, Dan khamr itu saudara dijadikan alat sarana oleh setan untuk menjauhkan kamu daripada sholat. Gara dan duri, kamu akan lupa sholat, kamu akan terhalang dari sholat, kamu akan jauh dari sholat. Saya bertanya, kalau ada perbuatan yang menjauhkan kita dari sholat, yang membuat kita lupa sholat, yang membuat kita meninggalkan sholat, perbuatan tersebut sudah baik atau tidak? Kalau kamu itu haram. Sudah sembilan penegasan betapa haramnya khamar. Yang terakhir yang ke-10 Allah nyatakan bahal antum tahu. Saudara, apa kamu mau berhenti? Saudara, ini bukan ini pertanyaan bukan untuk dijawab, bukan. Ini pertanyaan saudara, ini saja untuk negor. Artinya hai orang beriman, kau kan tidak dikasih tahu, hormat itu sejajar dengan kemusyrikan, hormat itu rigid, najis, hormat itu daripada perbuatan setan, hormat itu harus dikasih. hormat itu menyebab kita tidak beruntung, hormat itu sumber daripada permusuhan, sumber daripada kebencian, hormat itu membuat kita lupa daripada Allah, lupa daripada Allah. Kalau kau tidak tahu begitu, jangan turun tangan kau Dua ayat betul-betul ada asratu wujuhul istiqlal. Ada sepuluh penegasan bahwa komer itu haram. Dalam kata lain, ayat itu menyatakan satu, komer itu haram karena sejajar dengan Ansor dan Azrar. Homer itu haram karena rikisun, najis dan kotor. Homer itu haram karena memang harus kamu jauhi. Homer itu haram karena itu perbuatan setan. Homer itu haram karena kalau minum homer kamu tidak beruntung. Homer itu haram karena sumber permusuhan. Homer itu haram karena sumber kebencian. Homer itu haram karena menjauhkan dari zikrullah. Homer itu haram karena menjauhkan dari sholat. Homer itu haram karena Allah yang memerintahkan kita berhenti dari daripada Homer. Ya Allah, atau dengan kata lain saya singkat lagi dua ayat tadi seolah-olah mengatakan kepada kita, hei orang beriman, Homer itu haram, haram, haram, haram, haram, haram, haram, haram, haram. Sekali lagi, haram. Masya Allah. Kadang nggak ketemu dalam Al-Quran sesuatu yang diharamkan seperti ini, sudah. Zina sekalipun ayatnya nggak seperti ini. Bayangkan dalam dua ayat berturut-turut setiap lapak memberikan penekanan hormat itu haram. Subhanallah. Pantes. Pantes. Pantes. Kalau khamr itu dikatakan oleh Nabi. inilah khamra ummul khabar. Khamr itu adalah ibunya segala kejahatan. Ibunya segala kejahatan. Dia kali segala kejahatan. Ya Allah, nanti itu sama kalian yang hadir sini. Kalau gitu, haramnya khamr keras tidak. Keras tidak. Alhamdulillah. Maka ya begitu ayat ini turun saudara. Sahabat di Madinah, di mana-mana. Di pasar, di masjid, di rumah. Mereka menjawab kepada Allah. Intahina, intahana, ya Allah. Kami berhenti, kami berhenti, ya Allah. Bahkan begitu ayat ini turun, saudara. Ada sekelompok sahabat sedang pesta menghidangkan minuman keras karena ketika itu minuman belum diharamkan, saudara. Seorang sahabat yang bersama Nabi yang mendengar Nabi mendapatkan waktu dari Allah tentang pengalaman saat itu juga berlari ke atas tadi, saudara. Dia lari, ya ayo anda, hei kawan-kawan, hei orang yang sedang pesta, menteri, ada kabar penting untuk kalian. Begitu mereka berhenti, mereka tanya ada kabar apa? Apakah Nabi sakit? Perintah Abdul kami berhenti. Dijawablah, innahu perkhairu arabiyah. Tidak. Alhamdulillah Nabi dalam keadaan baik. Lalu kenapa kau datang tergesa-gesa? Kamu hentikan pesta kami? Apa kamu sering perang? Tidak. Ada berita yang lebih penting dari itu semua. Sampaikan kepada kami akhir. Sampaikan kepada kami berita penting apa? Terhadap ini menyampaikan. Tadi aku bersama Rasulullah. Surah mendapat wahyu dari Allah. Dibacakan ayatnya tadi, saudara. Surat al Baqarah ayat 90 dan 91. Setelah dibacakan, saudara, disampaikan oleh para sahabat ini, saudara. Apa dibacakannya, saudara? Dibacakan oleh sahabat ini tentang pesan Nabi. Mulai hari ini, mulai malam ini, Homer diharamkan selamanya. Tapi para sahabat dengar ajakan hati saudara, mereka langsung berhenti. Itu minuman keras yang ada di meja, yang ada di gelas, mereka tumbuhkan saudara. Bahkan minuman keras yang masih ada di gusi-gusi gentong-gentong, mereka pecah. Tidak ada sahabat yang mengatakan, ya tanggung, kenapa udah besok aja? Ini kan pesta. Tidak ada mereka dengar ayat Quran, dengar hadis Nabi, sampai wasapna, yang dengar kami taat, tipes. Bahkan ada sahabat yang selanjutnya sudah minum barusan saudara. pasti sudah cerita, dia masukkan jarinya ke yang salah. Dia korek, dia mintakan isi perutnya. Dia apa? Saking ini, tetap kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Makin bertanya-tanya. Itu para sahabat setia tidak kepada Allah dan Rasulnya. Mantap tidak dengan mereka. Ingin tidak seperti mereka. Yakir. Takbir. Masya Allah. Saudara yang saya cintai. Homer itu haramnya keras. Makanya Nabi mengatakan umur habaib. Kenapa disebut umur habaib? Sebab orang kalau judi belum tentu berzina. Orang kalau berzina belum tentu mencuri. Orang kalau mencuri, sudah ada belum tentu berjudi. Orang kalau berjudi, belum tentu korupsi. Tapi kalau orang sudah mengkonsumsi hal, hilang akalnya, hilang kesadarannya, diajak tidak, ayo, diajak judi, ayo, diajak korupsi, ayo, diajak mencuri, ayo, diajak merampok, ayo, diajak menganiaya, ayo, diajak bertindak, ayo, diajak membunuh, ayo, kenapa? Bilang, tidak punya akal, tidak. Makanya Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu menyampaikan sebuah cerita kepada kita bahwa dulu di zaman Bani Israel ada seseorang dalam kondisi harus memilih satu di antara tiga. Tidak ada pilihan lain, saudara. Pertama, menzinahi seorang wanita. Atau kedua, membunuh seorang bayi. Atau yang ketiga, menenggak homer, saudara. Si orang ini menimba. Berzina dengan wanita dosa besar. Tidak berani dia berzina. Membunuh bayi yang tidak berdosa, dosa besar. Tidak berani dia membunuh bayi. Terus menurut pandangan dia, ah, ini ada khomer. Agak ringan ini, varian yang masuk diri saya doang. Saya katakan orang, dia pilih khomer saudara. Begitu dia pilih khomer, mabuk, begitu mabuk perempuan tadi disinari. Setelah disinari, bayi tadi dibunuh. Akhirnya tiga-tiganya terjadi. Gara-gara kamu hilang akibat korban. Nah, itu saya makanya semua yang ada di sini kalau begitu kamu berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Dan kalau Nabi mengatakan umur hawaii, biar kami tidak berjalan, betul tidak? Sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi bagi umat Islam semuanya semua, minuman keras itu khamr saudara, halal haram. Halal haram. Boleh dikonsumsi tidak? Betul. Betul. Ada riwayat lain lagi saudara. Satu sahabat datang kepada Nabi, Ya Rasulullah, aku punya banyak minuman keras. Sekarang kan kami sudah tidak boleh menegak minuman keras. Apa boleh minuman keras yang aku punya aku jual kepada orang kafir yang memberikan minuman keras? Kata Nabi tidak. Yang haram tidak boleh kau jual. Ditanya lagi, kalau begitu ya Rasulullah, kalau saya tidak boleh jual, bagaimana kalau saya hadiahkan? kepada orang-orang kafir yang dalam menghalalkan minuman keras. Nabi jawab, tidak boleh kau hadiahkan yang haram. Kalau begitu ya Rasulullah, kalau dijual nggak boleh, dihadiahkan nggak boleh, kita minum nggak boleh, diapakan? Kata Nabi, pecahkan gentongnya, tumpahkan minuman kerasnya. Jelas sekali, saudara, minuman keras haram. Makanya Nabi mengatakan, La'anallahu hamdulillah. What kamar That's just what ya zai dubbe wata That's just ya zai duwanka dulu saja. koma itu bukan vodka saja. Semua yang memabukkan dan menghilangkan akal itu saudara. Termasuk narkoba, termasuk pil-pil itu, saudara. Yang rusak daripada akal kita. Semuanya haram. Ya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah. Eh, barang yang sudah diharamkan Allah diharamkan Rasulullah, diharamkan orang semua ulama. Ini malah diizinin di Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pakai dibuatin kepres keputusan presiden. Presiden melawan putusan Allah. Yeah. Unyil. Widin saudara, keputusan Presiden tahun 1997 membolehkan minuman keras untuk diperjualbelikan di Indonesia. Boleh diproduksi, boleh dijual, boleh diminum, nggak ada larangannya saudara. Hanya cuma diatur yang satu sampai lima persen boleh dijual bebas yang 5% sampai 15% harus pakai izin. Yang di atas 15% izinnya lebih ketat lagi. Apa apa? Kalau ada semua orang di sini mau ikut presiden dan ikut Allah, ikut presiden atau ikut naik, takbir. Itu kepres dibuat di zaman Orba. Betul? mestinya di zaman reformasi tidak boleh diberlakukan lagi karena tidak sesuai dengan semangat reformasi. Betul? Betul? Maka itu saudara, di berbagai daerah, para bupati, wali kota, dan DPRD, Alhamdulillah, rame-rame melarang minuman keras. Bupati Indramayu dan DPRD mengeluarkan perda minuman keras tidak boleh dijual di seluruh Indramayu, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Wali kota Bandung dan wali kota Tangerang mengeluarkan perda bersama DPRD minuman keras tidak boleh diperjualbelikan di wilayah kota Bandung dan kota Tangerang. Bagus tidak? Bagus tidak? tidak boleh Alhamdulillah Umat Islam rame-rame berjuang sejak 10 tahun yang lalu, saudara. Saya perlu informasikan sejak 10 tahun yang lalu, kami dari Front Pembela Islam bersama ormas-ormas Islam lain, kami datang ke DPR RI. Kami minta no kepres nomor 397 akan dicabut oleh Presiden agar DPR mendesak itu, saudara. Kami surati presiden minta kepres itu dicabut karena itu tidak sesuai dengan hukum tertinggi yaitu hukum Allah. Karena Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang maha berarti hukum yang tertinggi adalah hukum Tuhan yang maha esa. Betul? Nah, hukum yang tertinggi hukum Tuhan yang maha esa, hukum Tuhan yang maha esa itu hukum siapa? Hukum Allah. Tidak boleh ada keputusan presiden bertentangan dengan hukum Allah sebagai hukum yang tertinggi, saudara. Tapi permohonan kami ditolak, diabaikan. Enggak, kami nggak putus asa. Enggak apa-apa. Presiden kamu cabut, enggak apa-apa. DPR nggak mengusulkan cabut, enggak apa-apa. Kami gerilya ke daerah-daerah, saudara. Kami gerilya di Cirebon, kami gerilya di Indramayu, kami dari di Purwakarta, ajak NU, ajak Muhammadiyah, ajak partai-partai Islam di DPRD, saudara, supaya melarang minuman keras di wilayahnya. Alhamdulillah, upaya itu berhasil, saudara, di seluruh Indonesia sampai hari ini ada 351 perda yang mengatur minuman keras di berbagai daerah supaya tidak mudah untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Masyarakat! Pakai tidak? Saudara, ini bukan tanpa tantangan. Di Bulukumba orang-orang liberal datang ke Sulawesi Selatan, saudara. Kami datang ke Bulukumba. Kami kumpulkan DPRD dengan bupatinya, kita dialog. Apa kata bupati dengan ketua DPRD? Habis, beberapa bulan yang lalu orang-orang liberal datang kemari mereka menawarkan berbagai macam bantuan dari Australia dan negara lain asal kami mencabut perda-perda syariat termasuk perda anti minuman keras sudah beres. Kita di Arab kita berjalan dicabut bahkan kalau ada aturan syariat yang belum berlaku berlakukan segera di wilayah ini saudara. Jadi supaya anda tahu itu liberal kriminal di Indonesia sudah. Dia pelangi di mana-mana supaya perda-perda anti miras dicabut, perda-perda syariat dicabut, perda jilbab dicabut, perda lulusan SD harus bisa baca Quran dicabut, itu semua dianggap perda syariat sudah. Mereka berjuang mati-matian, maka itu kami juga tidak mau kalah. Kami sendiri, mati-matian setiap daerah, dulu supaya bikin perda-perda syariat sudah. Dan alhamdulillah 351 daerah melarang miras sudah sampai Bali yang bukan wilayah Islam itu bikin aturan yang ketat soal wilayah sudah sampai manuk hari sudah, manuk wali yang ada di Irian terus sambut padahal di sana mayoritas bukan muslim mereka sambut sambut kalau minuman keras dilarang di wilayahnya saudara Alhamdulillah bagus tidak tapi orang di luar tidak suka Orang liberal ini sudah, kalau mereka sudah kalah di DPR, mereka pakai Mahkamah Konstitusi. Dulu rancangan undang-undang pornografi mereka tolak, kita ribut. Akhirnya Allah kasih kita menang jadi undang-undang. Kemudian rancangan undang-undang penodaan agama. Mereka minta DPR membatalkan, kita ribut. Akhirnya mereka tuntut ke Mahkamah Konstitusi dan mereka kalah, saudara. Mereka tidak puas, mereka ajukan lagi undang-undang perjudian ke Mahkamah Konstitusi supaya dibatalkan. Mereka kalah lagi, saudara. Ajaran undang-undang pornografi mereka kalah justru dari undang-undang mereka tidak suka mereka judicial review ke Mahkamah Konstitusi minta dibatalkan lagi-lagi mereka kalah saudara. Mereka bilang mereka bikin tes dia kumpulkan pedagang-pedagang miras ke Indramayu diajukan judicial review ke Mahkamah Agung sudah ada. Itu Perdana Miras di Indramayu tahun kemarin dibawa ke Mahkamah Agung. Judicial review. pertama miras ke Indramayu. Minta itu dibatalkan. Dihukum oleh kelompok liberal, saudara. Termasuk Komnas HAM ikut mendukung. Saya katakan itu langgar HAM. Kenapa mengenal keras Orang bebas punya hak meminum berpakai itu hak pribadi. Kurang dia. Mereka tuntut ke Mahkamah Agung. Alhamdulillah mereka kalah lagi, saudara. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan bahwa kerja Indramayu yang lain hilang Tak secara hukum, saudara. Alhamdulillah. Jadi orang liberal ini kedodoran di DPR kalah di mahkamah konstitusi kalah, di mahkamah agung kalah. Sekarang mereka mau main kotor kekuasaan, saudara. Makanya orang bilang ramai-ramai masuk ke partai, saudara. Ulil Aksar masuk ke Demokrat, Zuhairi Misrawi masuk ke PDIP. Orang-orang bilang ramai-ramai masuk ke partai. Kenapa? Untuk mencegah perda-perda syariat, saudara. Makanya jangan kaget kalau kemudian tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, menteri dalam negeri mengirim surat ke bupati-bupati, wali kota-wali kota di berbagai daerah harus mencabut pada hati mereka. Kurangnya tidak, kurangnya tidak. Masya Allah, alam alam, Habib Bajik. Bin Alwi bin Yahya, silakan langsung naik ke atas Habib. Ya ahlam Seluruh salam, sallu ala nabi. Selamat datang, ini luar biasa. Ini banjir khabaib ini malam Mudah-mudahan menjadi penyebab turunnya berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala buat kita semua. Kira-kira saya sampaikan jarak tidak? Sudah tidak? Sudah tidak? Betul? Ya Allah. Hampir sembuh. Iya, kalau jalan mabok pasti. Ya Allah, break dulu, minum dulu, minum. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Bu, jelas tidak bu? Bapak jelas tidak? Sekarang mari saudara. Seminggu yang lalu, saya pulang dari Malaysia. Saya kaget. Lebih dari seminggu yang lalu, hampir dua minggu sudah. Saya kaget begitu sampai di rumah, banyak laporan dari daerah kalau Mendagri mencabut perdanira, mira, perda Saya tidak percaya begitu saja. Saya kerahkan STI di Bandung, temui wali kota, coba minta surat mendagrinya. FPI Indramayu coba turun datang ke Bupati minta surat Mendagrinya. FPI di Tangerang coba turun temuin wali kota minta surat Mendagrinya. Di semua daerah kita minta turun, kita kumpulkan itu surat-surat sudah ada. Nah begitu surat-surat itu sudah kumpul, kita pelajari. Ternyata surat tersebut benar. Eh, saya nggak bawa nih. Coba Irwan ada di mobil bawa suratnya, Irwan. Jadi saudara, ya saudara Irwan, tolong ambil di mobil surat tentang perda anti merah dari Kementerian Dalam Negeri. Silakan, satu laskar aja, ya, yang lain duduk sana. Siap lanjut? Nah jadi saudara, memang tujuh surat bukan pembatalan. Judul surat bukan pencabutan. Memang bukan. Karena menteri tidak punya wewenang buat mencabut perda, saudara. Tapi isi surat di bagian terakhir, Menteri menuliskan berdasarkan hal tersebut di atas, yaitu perda anti maka kami minta saudara bupati dari kota segera menghentikan pelaksanaan perda miras tersebut. Itu instruksi hentikan. Selanjutnya dan segera mengusulkan pencabutan kepada DPRD. Jadi menteri ini ngerti hukum. Kalau dia yang cabut, nggak boleh. Itu hukum perundang-undangan kita. Tapi kan dia menteri, kan bisa nyuruh bupati. Bupati disuruh. Nah, bupati disuruh oleh Pak Menteri untuk mencabut saudara. Ini suratnya. Ini surat Kementerian Dalam Negeri ditandatangani oleh Pak Menteri Gamawan Fauzi bukan habibnya, ini suratnya, isi suratnya, mari kita lihat. Di sini dituliskan, berkaitan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada saudara, itu bupati, agar menghentikan pelaksanaan peraturan daerah dimaksud, itu perda sinilah. Dan selanjutnya, segera mengusulkan proses pencabutan kepada DPRD, pelaksanaan, penghentian, dan proses pencabutan agar dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 15 hari sejak diterimanya surat ini. Memang nggak disuruh cabut, cuman disuruh jangan dilaksanakan. Bedanya apa? Dengan bahasan saudara deh itu Anda harus segera hentikan pelaksanaan. Berarti pertanyaan itu nggak boleh dilaksanakan, saudara. Maka Anda harus ke DPRD, minta cabut. Karena memang yang boleh cabut cuma DPRD sama bupati. Ini namanya instruksi. Apa jawab Pak Menteri Habib? Saya tidak bermaksud untuk mencabut perda anti Maksud saya bukan begitu. Saya jawab, Pak Menteri, kita tidak ada maksud, kita bicara yang tertulis. Bukan maksud yang ditulis begini. Anda suruh hentikan perasaan. Saya tidak kan maksud Anda. Ini kalau kita maksudnya, maksudnya. Besok ada orang putih, eh, tidak maksud saya. Nanti kalau menang buat bantu majelis taklim. Kita nggak bicara rakyat, kita bicara perbuatannya, betul? Niat baik, perbuatan baik, cakap baik, Jangan bicara niat dulu. Niat itu harus baik, maksud harus baik, perbuatannya juga harus baik. Amal melihat mesti seimbang. Ada amalnya baik, niatnya buruk, tidak boleh. Allah nggak terima. amalnya baik, sholat, bagus tidak? Niat, niat bukan karena Allah, bagus atau di Jelek, diterima tidak? Diterima tidak? Ada lagi, saudara, amalnya jelek, niatnya baik. Judi buat bantu masjid. Amalnya jelek judi. Niatnya bagus, mau bantu masjid tidak? Tapi kalau ada yang diterima tidak Allah, amal baik, sholat, niat baik karena Allah itu yang diterima. Amal mesti baik, niat juga baik. Kalau amalnya baik, niatnya jelek, Allah tidak terima. Amalnya jelek, niatnya baik, Allah tidak terima. Amalnya jelek, niatnya jelek, udah judi buat zina. Ini tidak nih. Tapi tidak terima, tapi tidak. Tidak, tidak, tidak. Saya kasih dulu, amal baik ditambah niat baik sama dengan baik amal baik ditambah niat buruk sama dengan buruk amal buruk ditambah niat baik sama dengan buruk amal buruk ditambah niat baik buruk amal buruk ditambah niat baik buruk amal baik ditambah niat buruk buruk amal buruk ditambah niat buruk buka Ini kira jelas tidak nah kemudian Pak Menteri bilang habis kalau semua alkohol dilarang Nanti kesian yang dagang tape singkong. Sebab tape singkong itu ada alkoholnya. Nanti sudah tape singkong tak ada kamu Nah, kenapa? Karena nggak boleh alkohol. Kita bilang, Pak Menteri, doa tape singkong, tape ketan, itu minta pendapat saja sama MUI, minta fatwa. Andai kata itu merupakan hilafiyah fikriyah, itu bisa dikecualikan dari aturan. Jangan Anda beralasan itu. Nah, kemudian Pak Menteri ngomong lagi, tapi begini deh. Dia kan ada kepres. Kepres kan lebih tinggi daripada peraturan bupati. Kepres membolehkan, masa daerah tidak membolehkan? Ini bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Kita jawab Pak Menteri, hukum yang paling tinggi itu hukum Allah. Jadi kepresnya yang bertentangan dengan hukum yang begitu kepresnya yang dibatalkan. Betul? Nah, terus kita sampaikan Pak Menteri, saya mau tanya. Ini kan perda ada 351 yang nggak ngikutin keputusan presiden. Berarti ada pembangkangan nasional. Kepala-kepala daerah nggak masuk lagi kepada keputusan presiden. Kalau kepala daerah sudah tidak patuh, DPRD sudah tidak patuh, itu menunjukkan rakyat di daerah sudah tidak menerima itu kepres. Mestinya 351 perda di daerah, Pak Menteri tolong bawa ke Presiden. Pak, ah, ini kepres udah nggak ditaati lagi. Ini ada 351 perda yang menentang Pak. Usul supaya kepresnya diubah. Begitu. Jangan balik cetak bawah bawa bupati disempur-sempurin. Bakal dia, kakak dia. Masya Allah. Akhirnya kesimpulan akhir, Mendagri menyatakan secara prinsip, saya sepakat minuman keras tidak boleh diizinkan di Indonesia. Satu, kedua, beliau minta kepada SPI membuat usulan secara tertulis ditujukan kepada Presiden untuk merevisi daripada keputusan Presiden nomor 3 tahun 97 dan Pak Menteri siap untuk menjadi mediatornya. Dan kami terima itu, kami tidak akan berhenti. Yang penting perda-perda murah di daerah harus tetap dijalankan. Betul? Betul tidak? terus ada yang nanya, tapi Habib Pascal kenapa urusan? Nah, jiwa sederhana. Jawab jangan. Jawab jangan. Masya Allah. Emang kalau begitu bikin pening kepala. Hebat. Jadi hari Senin sebelum jam demo, demo itu hari Senin. Hari Senin, saya berkomunikasi langsung dengan Polda Metro Jaya. Saya berikan jaminan Pak Polisi, tolong sampaikan kepada kementerian. Kalau Pak Menteri siap dialog, hari Selasa, Rabu, Kamis, atau Jumat, terserah jam berapa Di mana saja. Kami akan berhenti demo, kami tidak demo. Tidak perlu demo, Tapi perlu dialog minggu ini juga. Sebab ini tidak boleh ditunda. Kalau ditunda, nanti pengambilan tidak enak keburu dikabur mengambil RD. Nah, kami minta itu aja, tolong komunikasikan ke Kementerian Dalam Negeri, lalu beliau mau dialog. Saya yang datang. Saya akan dialog, silakan Pak Menteri bawa semua dirjennya, saya akan bawa pimpinan-pimpinan TPI, kita dialog. Demo, sama kakak! Tidak perlu demo. Nah akhirnya dikomunikasikan dikasih tahu ke sekjen Kementerian Dalam Negeri sampai hari ha, hari Kamis kami tidak dapat jawaban. Akhirnya demo tetap berjalan, laskar turun. Ada ribuan laskar yang turun. Sampai kan di sana orasi, melobi, Pak Menteri bisa terima dialog atau tidak. Nah ternyata ngotot-ngototan depan pintu. Yang kesimpulannya, Laskar menafsirkan menteri Tiga di diawak. Nah ini Laskar sungguh pendek semua di dalam petani. Kalau sungguh panjang, ini enak. Ini sungguh pendek, saudara. Begitu mereka, ini, ini salah paham. Misunderstanding, miskomunikasi. Ternyata bukan menteri nggak ketemu, Menteri hari itu sedang rapat partai dalam dengan DPR soal Aceh. Menteri siap ketemu hari Jumat. Cuma orang kementerian bilang, Pak Menteri nggak bisa ketemu, lagi sibuk di DPR, besok mau Aceh. Begitu ya, dia. Ya, akhirnya kalau kerja, sudah. Kafirnya kulaka pada lompat. Dihancurkan semua kaca-kaca di lantai pertama, sudah. Nah, saya prihatin, saya juga tidak benarkan itu. Begitu kita dalam kejadian tersebut, habis dipecah pecah baru orang dalam, iya iya ada kabar dari Pak Menteri, mau dialog besok pagi. Udah dialog dulu, Ada yang terima, dialognya dapat hari Jumat, itu yang tadi saya cerita, ya dialognya sudah Nah akhirnya hari itu juga saya instruksikan kepada komandan-komandan Laskar bangun sore hari Kemendagri minta maaf. Bukan minta maaf soal demo. Bukan minta maaf soal tuntutan kita. Minta maaf soal perusahaan. Karena itu bukan agenda organisasi. Ini kadang-kadang laskar begitu dua Berbuka deh. Ya. Masya Allah. Mentang-mentang saudara ikan bawal buah terong dijual bohong. Bohong ada semua. Kacau dia. Kacau dia. Akhirnya besok kami datang, kami juga minta maaf dan kami sampaikan kepada Kapolda, silakan proses secara hukum. Kalau Anda mengidentifikasi ada askar catatan yang dianggap merusak, silakan Anda panggil, silakan Anda periksa, silakan diproses. Sampai hari malam ini, sudah enam orang yang diperiksa. tidak apa-apa, silakan periksa, silakan proses. Laskar-laskar kami bukan pengecut. Mereka berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan antri bawa, meskipun mereka siap untuk bela Allah dan Rasulullah. Takbir! Takbir! Siap berjuang! Siap berjuang! Takbir! Nah itu sudah, jadi itu soal kesalahan itu sudah kita selesaikan. Yang penting kita harus berjuang minuman keras tidak boleh dihalalkan di Indonesia. Setuju? Begitu saudara-saudara semua kalau daerah-daerah tetap mempertahankan perda anti miras. Setuju tidak? Kalau kepres yang membolehkan miras diganti dengan kepres yang melarang miras. Setuju tidak? Kalau teman minuman keras dilarang di Indonesia, kita total setuju tidak? Tidak berjuang negara Islam. Tidak berjuang melawan minuman keras itu dilegalkan dan sekian polisi. Gara-gara minuman keras banyak orang mabok, betul. Gara-gara orang mabok banyak tak lari, betul. Ada yang mencuri, betul. Ada yang memperkosa, betul. Gara-gara orang mabok, bapa ada yang memperkosa anak kandungnya, ada yang memperkosa keponakannya, kakak yang memperkosa adiknya, tiada. Gara-gara minuman keras sudah dibiarkan, banyak kriminalitas, polisi ikut susah. Betul? Betul? Makanya dekat mau demo lagi, polisi kita melacak semua. Ya, polisi yang demo hari Polisi mesti mau mengetahui itu, eh, Pak Menteri, eh. ini kalau mereka silakan, gue ya juga di lapangan. Betul? Kalau mengumumkan silakan, polisi itu enak kriminalitas berkurang. Betul? Mudah-mudahan nanti demo Pak Suradi yang pimpin. Maksudnya baik, dia satu lagi dari kapolri dari. Habis itu jadi kapolri. Pabrik keluarga tutup semua. Sudah tidak? Sudah tidak? Kalau polisi ikut bergerak keluarga, sudah tidak? Bukan tidak? Merah tidak? Siapa orang rakyat? Siapa orang narkoba? Siapa orang ganja? Takbir! Alhamdulillah. Eh, Di Indonesia ada perkumpulan namanya Lingkar Ganja Indonesia. Rame-rame datang ke BNN, Badan Narkotik Nasional, minta supaya ganja dilegalkan. Oleh begitu Pak Menteri Kesehatan, Ibu Menteri Kesehatan nambahin, sebetulnya ganja itu sehat juga. Yeah. Oh, yeah. Kacau negeri, kacau tidak? Kacau tidak? saya dari Indonesia kali kacau dia, kacau dia. Itulah Indonesia. Pokoknya kalau Kepres jelas dipertahankan, berarti presidennya presiden mabok. Menterinya menteri mabok. Negerinya negeri. Kalau polisi ikut belak minuman keras, polisi mabok mudah-mudahan tidak ada mabok-mabokan di negeri kita. Amin. Siap, menteri pemerintah. Siap. Saya minta dari wilayah kemangkisan, jangan ada mabok-mabokan. Bagaimana caranya orang luar mabok di sini takut. Jadi orang luar di mabok, lu jangan mabok di kemangkisan. Urusannya kayak impor. apa, waktu kemangkisan. Begitu kalau itu tiburin ke kali. Setuju. Ada uang habis Orang masih masuk jangan kita kasar, kita dakwah. Orang masuk lu dakwahin pada dia ngerti. Orang masuk jepuk, baru dia paham. Kalau dia tidak sadar, baru kita dakwahin, betul. Lihat orang bergerak, Siap orang narkoba, Siap orang ganja, takbir. Masya Allah, lihat orang-orang yang kemajikan, dengar deh. Kadang-kadang orang Betawi suka ngomong, gue biar mabuk, gue biar ikan. Tahu, Ya mabok membela Islam. Jangan ya lu kalau mabok bikin malu Islam, betul? Ini gara-gara mabok bergaul nih, prokadi sama SDR berantem. Jangan mabok, Makanya besok prokadi dan SDR harus dengan Islam. Nah, boleh ada yang mabok lagi. Boleh. Siap bukan SDR. Siap bukan dari mabok Siap Begitu dong, SPL kan Betawi, sampai gitu. Alhamdulillah, orang Betawi pakai memabok. Orang Barat mabok, puyeng putri muntah, yang keluar kan muntah. Orang Betawi mabok muntah, yang keluar tangkung. Begitu udah keluar kantong ada putih-putih, dia pikir keju. Begitu dipegang kerupuk. Kacau, kacau. Kacau dia. Jauh, jelek lagi dia. Udah deh, jangan pakai jangan pakai yang terjadi yang haram. Belum. Ya, silakan minuman keras. Minuman keras itu ini warung-warung jangan ada jual minuman keras. Oh, Kalau ini minuman ada jual minuman keras itu tukang aja kembali. Allah, Mudah-mudahan semua masyarakat bisa diberkahi ya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhi daripada syarat yang syarul Malaysia dan semua daripada kejahatan daripada yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yuk mari sama-sama sebelum kita tutup dengan doa penutup nanti akan dibaca oleh orang tua kita dan kita melayani untuk mengaminkannya. Rame-rame kita baca salawat dulu semuanya. Setuju? Ayo rame-rame semua baca salawat. Semua. Ayo hadrahnya ikut. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على